Membongkar kebiasaan. Orang itu bisa karena alam biasa. Salah pun jadi benar, sesat pun jadi baik. Bahkan bahaya dianggap manfaat. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman al yaman La raiba anna al-insana yansha'u ala dinin wa i'tiqadin wa madhhabin وآراء يتلقاها من مربيه ومعلمه Tidak diragukan orang itu tumbuh keyakinan agama, i'tiqad, madhab yang dia pertama kali terima dari gurunya dan murabbinya. ويتبع فيها أسلافه وأشياخه الذين تمتلئ مسامعه بإطرائهم dan mengikuti tokoh yang sudah tenar, populer dan dikultuskan. Merem bener atau enggak itu nomor sekian. Yang lebih berbahaya lagi Wata'kidun adanya penguat-penguat annal haqma ma hum Kebenaran itu ada pada tokohnya. Wa bi dhammi mukhalifihim dan mencela seluruh orang yang menyelisihnya. Wa dikuatkan lagi annahum 'ala dhalalah. Mereka semua yang menentang saya itu sesat. Sehingga bayang tadi'u qalbuhu bita'dimi aslafihim wa bighadbi mukhalifin sehingga otaknya perasaan terpenuhi memuja mengagungkan sang tokoh tersebut dan merem dengan seluruh orang yang menyelisihinya. Ini watak pengikut tradisi. Fayakunu ra'yuhu wa Sehingga antara pemikirannya dan hawa nafsunya saling kuat menguat untuk mendorong terus fanatis asyik mengikuti pendahulu tokohnya dan menentang para penyelisihnya. Jadi pemiu-pemiu diciptakan, argumen-argumen subhat digulirkan untuk membenarkan apapun yang sudah menjadi teman tokohnya dan menyerang, memaki, mencela orang yang menyelisihinya. Paham nggak Pak? Nyambung nggak? So. Terlalu keras nggak? Kurang kan? Bahaya. ويتأكد ذلك بأنه يرى أن أنه إذا خلف ما نشأ عليه dia semakin pede ya, menguatkan, memandang siapa saja yang menentang ajarannya, maka romahu dituduh ahlawu ashabu bil kufri wa Jadi seluruh orang yang berusaha untuk menentang ajarannya dan juga pemikiran gurunya langsung dituduh kufur, sesat dan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang sangat tidak menyedapkan. Bahkan wahajaruhu dia kucilkan, wa adauhu dia sakitin, dia ganggu, wa dayyaku alaihi aisyatahu dan dia bikin ma'isahnya itu apa? Ya. Jadi pokoknya bukan hanya puas dengan menuduh sesat, dia didiamkan, dikucilkan, diganggu, ya, ditekan, dipersempit kesempatan-kesempatan peluang-peluang bisnis maishahnya dengan tujuan apa? Menyingkirkan dari arena kehidupan ini karena dianggap mengganggu jalan tokohnya dan pemikirannya. Kalau ada proyek nguntungin dia, stop. Itu. Walaupun dia di atas kebenaran pun nggak peduli. Nggak peduli. Umpamanya dia dapat proyek percetakan, nyetaknya bagus. Yang dicetak pun Al-Quran tetap aja nggak boleh. Kayak kayak orang ini tidak berhak untuk mencetak Al-Quran. Kalau seandainya dia ingin menikah pun dihambat karena seakan-akan orang ini tidak pantas untuk menikah seluruh wanita di muka bumi ini. Sebelum setuju dengan tokohnya dan pendapat tokohnya. Dan ini penyakit tak asuk baik kepada yang hak maupun yang batil. Ya. Yang benar dan yang salah. lagi yang salah. Makanya dengan tak ta'asub dengan bentuk apapun itu tidak tidak perlu perbolehkan. Ini ya. nyanyian Pak. Apa Cina doang. SMS saja ramai, apalagi telepon. Oke. Selanjutnya dari saya فإذا دعونا الناس إلى الاستيقاظ لهواه وبينا لهم أثر وضرر فمن شأن ذلك أن يشكيهم Kalau kita berusaha untuk menjelaskan kebenaran kepada manusia, dia berusaha mati-matian untuk membuat keraguan-keraguan. Pokoknya nggak bener aja deh. Apapun yang kita jelaskan, dalil yang kita sampaikan, diusahakan untuk di apa? Dipelintir, diselewengkan, dikaburkan sehingga kita tetap dalam keadaan nggak benar menurut mereka. Hadirin sekalian, sikap tersebut tidak terlalu parah bila dia di atas kebatilan. Jelas agamanya sesat. Yang repot itu dia meyakini agamanya benar, tapi ternyata ngikutin hawa nafsu. Itu yang paling berat. Kenapa hadirin orang yang tak masuk itu sulit untuk melihat, membahas, meneliti. Padahal Islam itu untuk sampai kepada titik kebenaran harus ada tajarrud melepas intrik-intrik hawa nafsu dan keinginan-keinginan uh, perasaan yang bersih dari kontaminasi asabia, fanatis, kecondongan subjektivitas pribadi kelompok yang ada hanyalah kebenaran dan itu lemah sekali pada diri orang-orang yang taksub. Makanya yang ditekankan oleh Islam itu ikhra. Ini nggak menimpa orang-orang tradisional itu kita aja Ya. Ya, itu bawaannya itu hanya ikut-ikutan membeo seperti di dikocok hidung taklid pokoknya yang benar adalah tokoh saya titik dan anehnya bin kalau ditanya sok keren dan hebat Pak menurut Bapak dalam hal ini hukumnya apa ini ada perbedaan mas di antara para ulama tapi yang benar guru saya Terus eh, menurut Bapak, oh begini Pak, untuk lebih jelasnya, antum hadir aja ke majelis besar saya. Tanya detail, dijawab semua. Karena saya nggak tahu dalilnya. Itu alasan paling cantik buat orang-orang taklid dan ta'asub. Pokoknya Ustaz saya, kiai saya, tokoh saya itu melontok Quran, melontok hadis, 15 tahun di Mekah, nyobir. Ya. 15 tahun di Mekah. Walaupun saya nggak tahu dalilnya mas. Untuk lebih jelasnya, antum hadir di kajian dia malam kemis. untuk. Itu. Anehnya dia paling jarang ngaji juga. Cuman tak asuh. Karena dia sudah ilmunya lengkap. Di mana? Ilmu saya ya ilmu guru saya itu. Sudah selesai. Ngapain saya belajar? Kalau ditanya, tak gampang. Pak, bagaimana hukumnya? Oh, mas, untuk detailnya tanya aja sama guru saya. Iya. Pendapat Bapak, pokoknya apa saja yang dikatakan oleh Ustaz saya, itulah pendapat saya. Titik. Kapan mau belajar? Hadirin sekalian, secara umum agama itu terbagi menjadi dia keyakinan yang jelas gamblang untuk dicerna, keyakinan yang samar detail-detailnya sulit untuk dicerna kecuali setelah mengadakan penelitian, setelah mengadakan pengkajian dan yang ketiga adalah hukum-hukum agama yang sifatnya wajib, Eh, sunnah mubah makruh haram. Contoh yang pertama adanya Allah wadid. Rukun iman ada enam, rukun Islam ada lima. Ada yang sifatnya keyakinan yang dibutuhkan penelitian pengkajian seperti tentang masalah kaitannya dengan asma wa sifat kaitannya tentang hukum-hukum takfir kaitannya tentang memponis masalah-masalah keyakinan yang ada di masyarakat yang selalu update dan berkembang dan yang hukum juga kita lihat salat wajib puasa Ramadan eh, haji umroh mudah untuk dicerna nah hadirin sekalian baik yang gamblang apalagi yang ruwet. Bagi sebagian besar orang-orang awam itu rata-rata sama. Kenapa? Karena difaktori oleh lima perkara. Yang pertama, al taksiru fi badri nusri Lemahnya di dalam mengkaji ilmu dan kurang sungguh serius di dalam mencari ilmu. Sehingga yang terang pun jadi sama. Bahkan saya ketika ke Cina, ada sebagian mereka saya tanya rukun Islam aja nggak tahu pak. Kadang di sini TK aja udah tahu. Itu rukun Islam aja nggak ngerti. Kenapa? Karena sudah jauhnya dari pengajaran Islam. Kurang serius di dalam mempelajari dinul Islam kurang detail, kurang mendalam di dalam memahami nas-nas agama baik dari Alkitab dan Sunnah sehingga membentuk satu format umat yang tadi sampai ada yang tanya sholat Jumat itu hari apa Pak? Subhanallah sholat Jumat juga nggak tahu harinya hari Senin Masya Allah Makanya kata Rasulullah SAW, Inna Allah yubhidu kulla ja'bariyin jawad. Allah benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhafin bil aswah. dan suka teriak-teriak di pasar. Jibalin bil Layli bangkai pada waktu malam hari, wahimarin bin nahar, keledai pada waktu siang hari, wa alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia, wa jahilin bi amri akhirah, sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Maimun ibnu Mihran. Andaikan, maaf, seandainya ulama salaf dari kalangan sahabat tabiin bisa ditakdirkan oleh Allah menghidup lagi, suruh ngecek keagamaan umat Islam, dia akan menemukan yang benar itu cuma satu tok menghadap kiblat ketika sholat. Tuh, Bapak. Ini pernyataan dinukil oleh Imam Ash-Shatibi di dalam kitab Betul. Seandainya Umar bin Khattab sekarang hidup dan kemudian datang ke Indonesia suruh ngecek keagamaan orang Islam yang nemu bener satu dok solatnya ngadep Itu, wah ini ini, ini bener nih. Suruh ngecek tahlilan. Waduh, apa lagi? Mau Maulidah, wah mau seulang tahun Rasulullah. Kaget juga. Terus kemudian suruh cek, lah ini memang, waduh, ini juga masa nyanyi-nyanyian di masjid. Dicek-cek itu tidak ada yang kena. Nah ini baru cocok, cuma satu ini, sholat ngadep kiblat, nggak ngadep Baitul Maqdis itu aja. Subhanallah. Nasallallahu alaihi Dan katanya Ali bin Abi Thalib Manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Orang bodoh itu menjadi musuh para ulama. Makanya di sekalian kenapa sekarang ini kebanyakan umat Islam menjadi musuh agamanya sendiri karena jahil. Orang itu cenderung musuhi apa yang tidak diketahui. Kita nggak usah nyontohin agama dulu. Kita kasih contoh yang non agama. Ketika pemerintah menerapkan ketat aturan lalu lintas sakti bel, oh banyak orang rapor ini, ini. Gak setuju karena nggak tahu pentingnya sekuritas, pentingnya keselamatan, pentingnya keamanan mengendara. Kita masuk bandara dicek, apalagi kita masuk bandara Israel itu dicek bisa lima jam Mungkin wah ribet banget. Karena nggak ngerti pentingnya keamanan sekuritas di dalam bandara. Itu cenderung siapapun orang bodoh itu mencenderung memusuhi apa yang tidak diketahui orang bodoh itu menjadi musuh ulama dengan sendirinya otomatis walaupun dia tidak memusuhi udah otomatis karena bodoh lawannya ilmu tauhid lawannya syirik Sunnah lawannya bid'ah dan taat lawannya maksiat. Dengan demikian harus ada kesungguhan membaca, mengkaji, meneliti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Semuanya ini menunjukkan bahwa agama tidak akan mungkin jalan dan hidup tanpa pengajian dan penelitian mendalam. Makanya anda lihat nas-nas Al-Quran dan hadis yang memotivasi mencari ilmu. Baik membaca, mendengar, mengkaji, meneliti, seambrek. Afala abala ya kilum seambrek. Bahkan dari lihat Allah menegur dan mengingatkan tetapi peringatan sudah tidak tidak bermanfaat kepada penghuni sa'ir kenapa law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna ashab sa'ir law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna min asli di ashab sa'ir kemudian yang nomor dua yang membuat kebenaran yang sudah terang gamblang seterang sinar matahari yang juga jelas bulan di pada waktu bulan purnama menjadi samar karena apa? Banyaknya orang yang berpegang teguh terhadap yang bukan agama. Iya gak benar yang nggak bener malah dipelajari, yang nggak bener malah dikaji, yang nggak bener malah dibela mati-matian. Dan ini banyak. Contoh, ikhwan di beberapa tempat. Ada saya tanya kepada antum semua. Orang Islam gara-gara nggak sholat dikucilkan, diancam, nggak dibikinin KTP. Nggak dengar. Tapi gara-gara nggak -gara ikut tradisi yang mereka yakini dan belum tentu itu benar, langsung diancam. Nggak dibikinin KTP, kalau hajatan nggak diundang, kalau mati disuruh pergi ke kuburan sendiri. Iya, ancamannya ngeri kan kalau orang awam bisa oleh. Iya, itu. Itu contoh jadi serius Bagaimana mereka mengurusin hal-hal yang sifatnya sudah matang dan malah yang hak dinyatakan batil, yang sunnah dinyatakan sesat. Padahal di tengah masyarakat nyata-nyata ada maksiat dia biarkan, pelacuran dia biarkan, orang nggak salah dia biarkan, bahkan tidak pernah mengurusin masjid supaya makmur. Anehnya dimakmurkan, nggak boleh. Mendingan nggak ada kajian. Itu terjadi. Karena ini atau masuk bima laysa minal haq. Berpegang teguh sama yang enggak benar. Apalagi kalau ditanya, Pak, hukumnya sholat jamaah itu apa, Pak? Oh, kalau menurut saya mah katanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang dipakai. Seakan-akan imam panutan dia dalam hal ini karena cocok hawa nafsu. Makanya di Nusantara ada sebagian orang kadang-kadang membela mati-matian sahabat imam bukan karena dia itu memang imam panutan bukan karena dia sekarang ikut kebenaran yang dibawa oleh imam itu karena kebetulan imam tersebut cocok awal dunia contoh pendapatnya Imam Syafi'i di dalam masalah salatul jamaah fardu kifayah kenapa dia tidak ngikutin pendapat Imam Ahmad apakah Imam Ahmad itu orang sesat Apakah manusia tidak layak untuk jadi panutan dan imam? Tidak. Karena pendapatnya Imam Ahmad nggak sesuai dengan selera hawa nafsunya. Karena fardu ain. Sementara Imam Syafi'i fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yang penting ada sekelompok orang sholat yang lainnya gugur. Tuh. Sementara kalau ditanya, Wah, yang lainnya itu siapa? Itu. Sekelompok marbot muadzin sama orang nyari saudaranya nggak ketemu. Nitip tidur di masjid sementara. Lengkapin sholat jamaah sekelompok. Yang lainnya menempatkan diri posisi yang lainnya gugur semua sekampung. Padahal Pak maaf Imam Syafi'i tidak pernah terbersih di dalam benaknya dan pikirannya menggulirkan pendapat tersebut untuk memberikan celah peluang orang datang ke masjid. Bahkan Imam Syafi'i pun nggak pernah absen salatul jamaah. Bahkan sampai kena penyakit wasir yaitu keluar darah pun tetap datang ke masjid. Tapi coba lihat sekarang betapa enaknya dan seenaknya nyamper pendapatnya Imam Syafi'i untuk ngeles tidak ke masjid. Kenapa? Karena cocok hawa nafsu. Contoh aja, sebagian perempuan tiba-tiba menjadi pembela Khadijah, seakan-akan panutan dia Khadijah. Khadijah manusia, masya Allah, hebat ummahatul mukminin. Kenapa dibela tiba-tiba? Karena Khadijah gak dipoligami Rasul. Masa wah ini cocok buat gue. Bukan karena dia itu kok Bukan karena dia sumpah setuju, karena kebetulan Khadijah pas sesuai dengan keyakinan dia anti poligami. Padahal tidak seperti itu pemahaman Rasulullah pun tidak menikah lagi pun bukan karena anti poligami, dipahami seperti itu. Dan masih banyak Berapa banyak eh, sahabat dijadikan dasar sebagai eh, sosialis. Tokoh sosialis adalah Abu Dhar Al-Ghifari. Tokoh-tokoh ahli uzlah adalah Umar bin Khattab. Sehingga dipegang mereka-mereka yang beraliran tasawuf E, kemudian Al Hasanul Basri juga diklaim padahal tidak seperti juga eh, kelompok-kelompok lain. Ini khusus Yang ketiga, al iqtidadu bi tarjih an-nafs allati yakunu mansha'uhu al-hawa. Kebanyakan orang itu mendasarkan sesuatu karena perasaan enggak enak ini. Paham? Kita itu lebih mendasarkan apapun gak enak. Dan gak enaknya itu selalu yang menjadi konsekuensi Allah Rasulnya dikalahkan. Contoh, seandainya nanti tahun 2022 pertandingan Piala Dunia di Qatar yang menang masuk ke babak final Qatar lawan Belanda. Pas komat Isya. Ayo. Kira masjid apa penalti? Masya Allah. Lagi komat Isya penalti. Subhanallah. Duh. Diajak teman, Mas. Tuh Mas, pulang Mas. Gak enak. Ya, ya, ya. Gak enak. Tidak pernah sekali-kali, wah nggak bisa mas, saya gak enak sama Allah. Nah, gitu. Saya gak enak sama Rasulullah dan mas. Diundang juga selamatan. Sama. Mas, insya Allah nanti malam acara tujuh hari bapak saya. Ya, hadir ya pak ya. Oh itu ao ao jawabnya. Nggak enak perasaan Sementara sama Allah enak aja. Sama Rasul enak. Sama Allah enak. Sama manusia enggak enak. Itulah yang dikatakan oleh Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza ubiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah ada sebagian manusia yang beriman kepada Allah ketika teruji di dalam rangka menegakkan agama Allah, dia jadikan fitnah manusia seperti diazab Allah. Azab Allah sama dengan bahkan mendingan diazab Allah daripada difitnah manusia. Kadang ada yang tegas, Pak, maaf. Saya sebagai muslim yang taat, ini adalah bukan ajaran saya. Dan ini murni perkara-perkara yang diada-ada di dalam agama. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Man amil amal laysa alai amruna fawaradun. Akhirnya mau yang undang marah-marah. Mas, mau oh, datang atau enggak? Kok malah cerah mas <laughs> Ya harus tahan nanti. Tahan. Kalau memang enggak tahan, turunin. Pak. Tolong saya sebagai warga negara punya hak untuk dihormati keyakinan. Saya punya keyakinan Pak. Hal-hal yang seperti ini bagi saya tidak benar. Kalau sekarang nggak kuat juga turunin, Pak. Maaf saya nggak ikut karena ada urusan penting tidur. Tapi jangan keras-keras. Anak tanya maaf dong. Tidur sama jalinan mana yang penting? Ada. Mana yang lebih manfaat? Bid'ah amat tidur. Oh, tidur. cerdas. Yang terakhir ikut, tapi kalau lagi baca nggak ikut, tidur. Tapi dan makanan keluar melek, dasar eh, rakus. Yang makanan datang melek, pikir merenung orang. Eh, makanya anda jangan datang. Pak, saya nggak datang tapi nggak eh, saya datang tapi nggak baca. Oh doa eh. Itu ya. Selanjutnya dengan zodiak yang keempat sulit untuk rujuk kepada kebenaran walaupun sudah nampak nyata. Makanya kata Imam Ibnu Battah sulit saya temukan ada dua orang yang berselisih. Kemudian salah satunya salah dan yang lainnya yang satunya benar. Kemudian kepada yang salah nampak kebenaran, mau rujuk kembali kepada kebenaran dan ini sebetulnya menyelisih manhaj salafus saleh. Ikhwan, seorang ahlu sunnah wal jamaah lapang dada menerima. Bahkan Imam Syafi'i kalau dialog itu mengatakan dan berdoa, Ya Allah, Semoga bisa kau keluarkan kebenaran dari mulut lawan dialog saya. Itu nggak peduli. Yang penting kebenaran. Memuncul dari mulut saya atau muncul dari lawan mulut saya, tidak ada masalah. Yang penting benar. Makanya ketika saya dialog ya dengan salah satu tokoh tradisional, dia mengatakan sebetulnya tahlilan itu tradisional, nggak ada kaitannya dengan agama. Alhamdulillah sudah nggak usah ngomong semua Alhamdulillah itu ya tidak tidak harus saya yang yang terdepan menyampaikan kebenaran tidak harus saya yang menyampaikan dalil-dalil hak dan tidak harus saya yang selalu benar Tajarut itu sulit jarang orang yang sekarang ini berselisih. Kemudian salah satunya nampak salah, yang satunya benar, kemudian yang salah rujuk. Walaupun dalil-dalil sudah disampaikan dan ini kata Imam Ibn Battah menyelisi manhas ahli wal jamaah. Makanya kita memang harus dilatih. Makanya ikhwan, ya sombong itu didefinisikan oleh Rasulullah Bantarul Batarul haq karena penghalang orang itu menerima kebenaran Satu, sombong Nomor satu, sombong ya. Yang kedua, meremehkan orang Makanya Rasulullah memberikan definisi Wa dunas Merendahkan orang Orang itu kalau merendahkan orang Menolak kebenaran yang diremehkan Orang itu kalau sudah sombong Pasti merendahkan Orang kalau sudah merendahkan Pasti menolak Apa saja yang dia ucapkan itu benar. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang seperti itu, kita harus mencoba untuk lapang dada. Tapi ya, ya Allah ini benar. Walaupun bertentangan dengan nafsu saya. Diingatkan dan orang itu memang sulit untuk dijebol dari kebiasaan. Makanya jangan terkurung dengan kebiasaan yang salah. Alasan sudah kaprah. Sehingga salah kaprah. Oleh karena itu berusahalah untuk membiasakan kebenaran. Jangan membenar-benarkan kebiasaan. Dan untuk menghilangkan itu sebetulnya hanya butuh waktu 40 hari untuk pikirkan kemudian petakan, kemudian diskusikan, lalu kerjakan, kemudian biasakan, dan akhirnya budayakan. Namun sholat jamaah sudah saya yakin jamaah itu perlu kifayah, tidak perlu ke masjid. Coba pikirkan kalau seluruh umat Islam berprinsip seperti itu, masjidnya siapa yang menepati? Iya. Enggak mungkin orang non-muslim lainnya akan sholat di situ. Ini tanda-tanda masjid kiamat. Ya, masjidnya indah, jamaahnya tidak ada. Makanya dari salian betul kata salah satu Perdana Menteri Israel ketika ceramah akan datang perang Armageddon semua umat Islam itu membunuh Yahudi sampai kebatuan pepohonan membantu kecuali pohon korgot maka melindunginya dia ditanya kapan itu terjadi ketika jumlah jamaah subuhnya umat Islam sama dengan Jumatnya ini sekarang terlalu nyolok beda. Subuh, Masya Allah. Kadang-kadang apalagi di masjid-masjid besar kayak di Ardi, Istiqlal, JIC itu dari pintu depan itu pakai mikroskop baru kelihatan jamaah. Karena udah kecil jauh. Ya, ya, satu baris saja. Padahal kata Rasulullah, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida' was-saffil awwal thumma la yajidu illa istahamu 'alaihi lastahamu 'alaihi." Andaikan orang itu tahu rahasia sof pertama dan azan, azan dan sof pertama, kemudian tidak menemukan kecuali dengan cara undian, dia akan lakukan undian. Sekarang Masya Allah, sampai salam pun gak perlu undian masih kosong. Eh, masih kosong. Anaknya kadang-kadang kita yang dipersilakan. Silakan Pak. Enggak antum beneran. Karena sok pertama itu utama. Nah, yang kelima rata-rata orang itu antipati. Antipati inilah antipati kepada siapapun yang menentang pendapatnya, yang memiliki potensi boleh jadi yang kita tentang itu benar. Yang kita tentang itu benar. Orang itu memang semuanya tidak ada yang benar tanpa salah, salah tanpa benar. Adanya salah, ada kebenarannya, kebenaran potensi salah ada. Intinya kita kaji, kita ukur, kita cermat. Makanya dari salian kenapa para ulama itu sampai berjam-jam, sampai tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena takut hawa nafsu yang mempengaruhi. Karena takut yang bicara adalah subjektivitas dirinya, bukan di dinullah. Kemudian di atas namakan agama, itu yang berbahaya. Oleh karena itu ada kesalahan. Dalam kondisi seperti ini kita harus renungkan sepuluh poin. Insya Allah kita kaji ini bisa ini berapa? 15, oke. Okay. Hadirin sekalian kita harus berpikir yufakkir fi syarafil haq wa bi'atil batil. Dalam kondisi seperti ini kita harus berpikir ulang. Bahkan kita berpikir dengan cermat betapa mulianya kebenaran dan betapa jelek dan rendahnya kebatilan. Makanya Bang, orang itu kalau sudah mendapatkan hidayah, subhanallah, mahalnya setengah mati itu hidayah. Maka penting untuk dijaga. Sehingga di Indonesia lihat, lihat saja Setiap saat kita dianjurkan untuk baca surah al mustaqim. Setiap saat kita dianjurkan untuk membaca surah al mustaqim. Untuk apa? Karena sangat pentingnya hidayah. Tapi tolong diperhatikan. Dengan doa saja tidak cukup. Alasannya apa di Indonesia Perhatikan berapa banyak umat Islam setiap hari membaca Al-Fatihah. Bahkan tokoh-tokoh sesat pun tiap sholat pasti membaca Ihdina sirotul mustaqim. Kenapa mereka tetap sesat? Padahal minimal 17 kali berdoa, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus karena cuma doa kok gak dibuktikan dalam usaha. Malah usahanya melenceng melawan doa tersebut. Contoh gini loh Pak, ada orang setiap hari berdoa, ya Allah karuniakan saya jodoh, pasangan yang baik, tapi nggak mau nikah. Ya Allah berikanlah anak cucu saya yang soleh solehah, tapi nggak mau nikah, dapat nggak anak? Ya ada, anaknya kuntilanak. Gak mungkin. Saya berdoa, ya Allah sembuhkan saya, tapi nggak mau berobat, usaha berobat. Ya Allah berilah rezeki, nggak usaha untuk kerja. Nggak mungkin begitu juga. Ihdina siratal musaki harus ada usaha. Usahanya apa? Mencari ilmu bermanfaat. Antum lihat dasarnya ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Lihat produknya. Ya Allah, saya mohon ilmu yang bermanfaat. Konsekuensinya Subhanallah, amalan mutakabbal Maka ini juga kita bisa manajemen simple ketika inputnya itu bagus, prosesnya dijalankan dengan benar yaitu dengan proses rezeki yang halal, maka outputnya juga bagus yaitu amalan mutakabbal Makanya orang contoh ini loh Pak, orang minta pengen surga tapi nggak mau beramal surga. Mungkin nggak? Nggak bisa. Surga itu tidak bisa didapatkan lamunan hanya menyanyikan lantunan lagunya Abu Nawas. Ilahilas tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, saya surga gak pantas, tapi neraka juga gak tahan. Lalu itu kemana loh? Itu. Makanya beramal. Surga nggak pantas, neraka nggak tahan. Amal. Itu. Itu. Selanjutnya Ibn Sirin yufakir fi nisbati na'imid dunya ila allah, wa nabi'wanil akhirah wa nisbati buksi dunya ila syukri rabbillahi azza wa Kita harus sering menimbang Rendahnya dunia, mulianya akhirat. Seandainya Pak, seandainya gini. Seandainya gara-gara saya menegakkan dinullah kemudian terhina, terkucilkan. Antum bandingkan keterhinaan di akhirat apakah lebih enak daripada keterhinaan di dunia? Bandingin seperti itu. Insya Allah kita akan mendapatkan pilihan yang baik. Dan satu yang Makanya katanya Ali bin Abi Thalib, andaikan kita ingat musibah akhirat, maka seluruh musibah dunia itu ringan. Apa yang berat Pak dunia? Enggak ada. Antum sekarang bepergian kehabisan tekan, <clears throat> masih ada yang bisa membantu. Tapi akhirat, kalau antum bisa bekal, siapa yang ngasih? Enggak ada. Di dunia ini sehina-hinanya orang hanya dijulukin orang kere kehinaan di akhirat Masya Allah innal fi dakil asfali minanar Kenapa semua ini kita tidak abaikan? Karena belum pernah mencicipi panasnya neraka itu aja. Nah, kalau kita dicelupin sekali aja. Makanya dalam hadis Rasulullah, seandainya didatangkan orang yang paling nikmat di dunia, kemudian dicelupkan sesaat ke neraka, kemudian ditanya, pernahkah kamu enak? Enggak pernah ya Allah, hilang semua. Hilang. Oh, kenikmatan jangan menunggu akhirat. Sekarang aja dari kalian, e, eh, kalau kita lihat kenikmatan kita yang sudah kita nikmati dua tiga tahun lalu itu sudah gak ada, sudah hilang. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan manfaat nanti kita lanjutkan setelah sholat.